PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan cerita jimat, ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Tim Jimat punya cerita Malam Jumat Kliwon Malamnya hantu bergentayangan cerita ini dikirimkan oleh Agus Dian di Kedung Rejo Dander. Thank you. sudah menjadi rahasia umum kalau jalan di ujung kampungku itu angker. Maka setiap melewati jalan itu aku selalu menyanyi keras-keras meskipun suaraku jelek. Jika malam Jumat Kliwon siapa yang lewat akan mencium bau aneh yang tidak bisa dijelaskan seolah berasal dari dunia lain. Malam itu, aku harus mengantar hantaran ke rumah Budi Atun yang ada di dekat jalan itu. Padahal malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Dengan nafas memburu dan jantung deg-degan, Kuberanikan langkah kakiku menyusuri jalan itu. Ah! Kujejakkan kakiku di lorong gelap yang hanya bermandikan sebersit sinar rembulan. Selain aku, cuma suara jangkrik dan lolongan anjing di kejauhan yang menemani. Supaya tidak takut, aku menyanyikan lagu-lagu dengan keras-keras. Sebotol minuman di tangan kiri dan sepotong kerupuk di tangan kanan Kurmas remas agar menghasilkan bunyi kriuk-kriuk. Jantungku seperti mau copot ketika melihat sesuatu berwarna putih bergerak di sudut jalan. warna putih yang berkibar-kibar dengan hikmat. Ternyata cuma bendera lelayu, warna putih yang lupa dicabut. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Berarti tadi siang ada orang meninggal. menjawab apa yang menjadi pertanyaanku itu. Dan siulan angin yang lembut seperti meniup telinga kiriku. Aku menoleh. Menoleh perlahan. Dengan bola mata berputar ke arah itu dan aku menoleh dengan penuh rasa takut. Sejurus kemudian mataku terbelalak melihat sesosok asing di balik rerimbunan pohon besar. Seperti manusia, tapi bukan. matanya tajam, tidak bersahabat, penuh sinar kebencian dan dendam. Wajahnya tertutupi oleh rambutnya yang panjang dan tidak disisir. Kupingnya seperti kelelawar tapi bukan. Hidungnya seperti babi tapi bukan. Gelapnya malah membuatku tak bisa memastikan apakah kakinya menginjak bumi atau melayang-layang. Bau aneh yang legendaris itu tercium samar-samar. Aku siap-siap dalam posisi kuda-kuda. Siap berlari kapanpun terjadi hal-hal yang berbahaya. Sosok itu semakin mendekatiku. Aku secara refleks mengambil langkah seribu pergi menjauh dari tempat itu. Tapi ada sesuatu yang memegang kakiku sehingga aku tidak bisa bergerak. Bulu kudukku langsung kompak berdiri seiring dengan semakin kuatnya cengkraman di kakiku. Tangan itu menarikku. Aku terjatuh. Kuberanikan diri untuk melihat apa yang memegang kakiku. Sesosok tangan kekar berwarna hitam dan selimuti bulu-bulu hitam gondrong. Kuku-kukunya panjang mengerikan tarik kaki kiriku, tapi cengkraman itu semakin kuat. Aku menarik paksa lagi kakiku. Kakiku berdarah karena cakarnya dan untung bisa terlepas. Keringat dingin sebesar biji bola bekel masih deras mengucur di dahiku. Dan kuputuskan untuk menginjak tangan jelek itu. Kuku-kukunya yang panjang aku patahkan, bulu-bulunya yang lebat aku cabut, Tangan tersebut ku injak keras-keras. Kemudian terdengar suara dari dalam tanah. Dan bumi tiba-tiba bergetar hebat dan tangan itu langsung menghilang ke dalam lapisan-lapisan tanah. Dan sebuah gerakan lembut mencakar kabut tipis malam hari dari kabut yang terkoyak itu muncullah sosok wanita cantik dan harum mebang. Rambutnya panjang, pakaiannya panjang melambai ke tanah, warnanya putih bersih. Langsung saja melihat semua itu aku lari tunggang langgang. Nafasku ngos-ngosan, jantungku teratapan. Itulah cerita singkat di lorong jalan desaku. Desa Kebonagung, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Cerita singkat ini mengingatkan aku pada malam Jumat Kliwon, malam yang penuh dengan hantu bergantayangan bersama tim Cimang.